لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبات kita membaca juga daripada hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Ya, sebab tidak ada majlis yang lebih baik daripada majlis yang seumpama majlis ini. Ya. Terkadang kita melihat majlis-majlis bermacam-macam, tetapi majlis yang seperti ini ini sangat langka ya, apalagi di Kota Pekanbaru ya. Ini majlis jarang kita kita jumpai. Nah, alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah orang yang duduk di majlis ini pada malam hari ini dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan ke dalam hatinya kita menjadi orang-orang yang mencintai majelis-majelis yang seperti ini. Amin. Bab yang menjelaskan tentang ubannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ubannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini betul-betul ya, makhluk Allah, Nabi Allah, Rasul Allah yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Allah yang sangat mulia, yang maha mulia. Bahkan kalau kita perhatikan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang paling hebat, yang ngetop ya yang mana disebutkan sampai sedetil itu ya kalau ada yang ngetop siapa ya, presiden mana nggak ada disebutkan dalam geografinya. ya upahnya ada sekian nggak ada ya tapi kalau hutangnya biasanya ada ya. kalau kesalahannya biasanya ada kurangnya banyak ya tapi Nabi Wasallam semuanya lebih tidak ada kurang Inilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ubannya pun diceritakan. Ya. Kemarin kita sudah menceritakan bagaimana rambutnya, bagaimana kulitnya, bagaimana pipinya, bagaimana lehernya, bagaimana matanya, bagaimana hidungnya, bagaimana giginya, bagaimana telapak kakinya, bagaimana telapak tangannya, bagaimana lengannya, bagaimana tumitnya, bagaimana jarinya. Semua kita sudah ceritakan. Sekarang kita menceritakan janggut daripada ubannya Rasulullah. Rasulullah. Ya, kita ini kalau dibandingkan uban Rasulullah masih lebih mulia ubannya Rasulullah. Rasulullah. Ya, tidak ada apa-apanya kita ini. Ya. Maka ya kita membaca ini untuk apa? Untuk menambah ya, menambah khazanah pengetahuan kita soal sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti kita akan sampai bagaimana cara bercelaknya Rasulullah, bagaimana pakaiannya Rasulullah, ya. Tujuannya apa? Supaya kita mengamalkan daripada sunnah-sunnah Rasulul Rasulullah. Ya, kita jangan meremehkan soal sunnah. Ya, kadang-kadang kita bilang, ah udahlah, sunnah juga itu. Jangan, ya, jangan anggap remeh sunnahnya Rasulullah. Ya, kalau menganggap, menganggap remeh sunnah, meremehkan sunnah, maka secara tidak langsung kita meremehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah siapa yang kita remehkan itu? Itu yang perlu diperhatikan. Sunnahnya Rasulullah. Ya, maka jangan diremehkan daripada sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ya. Diceritakan dari Anas bin Malik. Ya. Bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Anas bin Malik ditanya, apakah Rasul SAW itu nyemir rambutnya? Ya, nyemir rambut apa tidak? Lantas kata Anas bin Malik, ya, tidak sampai seperti itu dikatakan. Artinya, ya, menurut Anas bin Malik, ini Rasul SAW tidak menyemir rambut. Ya. Tapi di dalam riwayat yang lain nanti kita akan jumpai Rasul SAW itu menyemir daripada rambutnya. Dikatakan di sini lam yablugh dalil, tidak seperti itu. Dibilang begitu, tidak seperti itu. Inna makana syai'an fi Hudghaihi. Sesungguhnya Nabi SAW itu memiliki uban ya pada pelipis daripada Nabi SAW. Ya, rambut pelipisnya itu ada uban sedikit. Walakin Abu Bakar akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, Sayyidina Abu Abu Bakar radhiyallahu an. Khadaba bil hinna wal kata. Sayyidina Abu Bakar itu meng, ya, menyemir rambutnya dengan menggunakan hina ya, atau kalau kita bilang inai ya, inai dan katan katan di sini dikatakan juga sama seperti inai tapi warnanya agak lebih tua sedikit ya, merah tua begitu nah sehingga ya nanti kalau kita baca terus riwayat-riwayat hadis ini maka kita akan menjumpai ya di mana nabi itu ya menyemir daripada rambutnya atau janggutnya itu dengan warna merah ya, dengan warna warna merah ya. baik ya anda rasa sampai di sini saja sebab ini sudah ya 10 kurang seperempat ya cukup satu hadis malam ini ya kalau panjang kita baca panjang ya, kalau waktunya pendek kita baca pendek ya maka malam hari ini kita serahkan ya kepada Ustaz Abdul Somad mic-nya ini ya. di sini ada permintaan doa dari mahasiswa Malaysia Mohon doa semoga Allah menjauhkan keluarga dan saudara mara kami dan rakyat di Provinsi Kelantan khususnya dan umumnya di Malaysia semoga dijauhkan daripada bencana banjir yang besar. Amin. Allah Subhanahu wa taala berkat kemuliaan dan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan saudara-saudara kita yang berada di negeri Malaysia, khususnya di Kelantan dan di seluruh Malaysia dari segala bala bencana dan kita insyaallah negeri ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala bencana. Bala bencana yang akan turun tidak jadi tidak jadi turun. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحبائب الأفاضل والعلماء الأجلاء نفعنا الله بغزير علومهم وبحسن أدبهم ولطفهم عسى الله ويجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا فيه مكتوبا في صفحات حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون illa man atallaha biqalbin salim. Sekarang sedang zamannya tren mengungkapkan satu kalimat mana dalilnya. Ini zaman no. Mana dalilnya? Dulu kita ikut saja karena kita husnuzan alim ulama kita itu tidak mungkin membuat-buat suatu perbuatan tanpa dalil. Tapi sekarang berbalik menjadi suku suuzon mana dari ini? di awal tadi kita diajak membaca al-fatihah lalu dikirimkan kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kepada Sayyidatuna Fatimah turun kepada Sayyidina Al-Hasan turun kepada Sayyidina Al-Husain turun kepada Sayyidina Zainal Abidin turun kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir turun kepada Sayyidina Ja'far Saleh turun kepada Sayyidina Musa Al-Qazim lalu sampailah kepada Al-Habaib Imam Mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambali kemudian Imam-Imam Tariqat Ahmad Al-Rifai Abdul Hasan Asyadzili sampai kepada Habaib-Habaib yang ada di seluruh Indonesia disebutkan nama kota-kotanya Solo, Jakarta sampailah kepada Sultan-Sultan kita sampai kepada habaib yang ada di zaman kita sekarang lalu kemudian dikirimkan al-fatihah mana dalilnya orang sekarang sedang menggugat itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di suatu makam lalu mengambil mengambil pelepah kurma fasaqahu nisfain dibelah Nabi menjadi dua lalu ditancapkannya ke kedua makam lalu sahabat bertanya untuk apa ini ya Rasulullah Kesimpulannya Nabi SAW menjawab La'allallaha an yukhaffifa azabahuma ma lam yaibasa Itu menunjukkan sampainya tasbih pelepah korma Apa komentar Imam Yahya Ibnu Syaraf Ibnu Murri Ibnu Hasan Ibnu Husain Ibnu Muhammad Imam An-Nawawi meninggal tahun 676 kata Imam An-Nawawi kalau tasbih pelepah korma saja sampai apalagi bacaan Quran orang yang beriman itu yang berbicara Imam An-Nawawi Al-Hafiz hafal dia hadis Imam Nawawi yang hafal Sahih Muslim mensyarah Sahih Muslim dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj mengatakan sampai Fatihah kepada orang yang sudah meninggal tiba-tiba ada ustaz yang hanya hafal dua hadis itu pun kalau laptopnya hidup mengatakan tidak sampai maka saya lebih ikut pada Imam An Nawawi. Adapun orang yang ikut Ustadz Lekop silakanlah. Maka saya lebih ikut itu. Dalil yang kedua, ketika Nabi SAW bersabda kalau ada orang meninggal asri'u lahu, cepatlah kuburkan. Lalu bacakan pada bagian kepalanya surat Al-Fatihah. Lalu pada bagian kakinya bacakan ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai habis hadis riwayat At-Tabrani hadis yang ketiga ketika Abdullah bin Umar bin Khattab meninggal dia berpesan nanti kalau aku meninggal dunia maka bacakan pada bagian kepalaku pangkal al-baqarah alif lam mim sampai lima ayat wa ulaika humul muflihun dan pada bagian kakiku bacakan ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa fil ard sampai habis ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra isnaduhu jayyid sanatnya jayyid dan aneh dan uniknya ini pula disebutkan oleh murid Imam Ibnu Taimiyah bernama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh maka pengikut-pengikut Imam Ibnu Taimiyah yang mengingkari pembacaan Al-Fatihah Al-Quran sampai sedangkan Ibnu Taimiyah sendiri dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan sampai dan murid beliau langsung Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh justru berdalil dengan riwayat khabar dari Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab kemudian Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki berkata orang yang mengingkari sampainya Fatihah kepada orang yang sudah meninggal maka berarti dia mengingkari pembacaan Al-Fatihah dalam sholat jenazah karena dalam sholat jenazah pada takbir pertama ada pembacaan Al-Fatihah seandainya Al-Fatihah itu tidak sampai maka tidak mungkin dibaca dalam sholat jenazah adapun makna idamata ibnu Adam yang dalam sahih muslim disebutkan idamata insan kalau manusia meninggal inqata'a putuslah amalnya maka yang dimaksud amaluhu hu pada ha di situ adalah orang yang meninggal itu amalnya putus itu pun amal taklifi dia tidak wajib sholat dia tidak wajib puasa dia tidak wajib haji dia tidak wajib umrah putus kewajiban amalnya adapun amal orang yang hidup kepada orang meninggal maka tidak pernah putus seandainya putus amal orang hidup kepada orang meninggal maka tidak akan ada sholat jenazah karena sholat jenazah itu amal orang hidup kepada orang meninggal Allah maafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu seandainya putus amal orang hidup kepada orang meninggal maka tidak akan ada doa untuk orang dikubur Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu muslimin wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakum al afiyah karena seandainya doa itu tidak sampai tidak mungkin diajarkan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Seandainya amal orang hidup tidak sampai kepada orang meninggal, maka tidak mungkin Nabi mengajarkan badal haji. Labbaik Allahumma syuhrumah, labbaik Allahumma rumah. Nabi bertanya, kau menghajikan syuhrumah? Ya. Siapa syuhrumah? Dia menjawab, akhi saudaraku. Apakah kau sudah haji atau belum? Belum hajikan dulu dirimu barulah kau hajikan subuh rumah itu menunjukkan amal orang hidup sampai kepada orang sudah meninggal dunia lalu Nabi sendiri berkata man siapa yang mati wa alaihi syamun dia punya utang puasa soma'an huwaliyuhu maka kerabatnya ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya kata Imam Sanani dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram tidak ada ikhtilaf antar ulama bahwa pahala puasa sampai kepada orang meninggal dunia maka amalan kita malam ini adalah amalan sunnah berdasarkan hadis-hadis dan dalil-dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya hanya membacakan yang ada di sini saja. Habis ini maka habislah tausiah saya. Hilmah hilmatin, hilmah wa kulimah. يا رب صل على محمد وكل من للحبيب يمسك Jadi saya ketika dengar ini berarti saya tak masuk di dalam. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa kulli man lil habibi yunsak. Ya Allah berikanlah salawat kebaikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kulli man lil habibi yunsak dan orang-orang yang punya nasab saja dengan dia. Habib Taufik masuk, Habib Muhammad masuk, Habib Mukhtar masuk, Habib Owakar masuk, Habib Barakbah masuk. Saya tak masuk. ya Rabbi salli ala Muhammad wa kulli man li nabi yashab. Abu Bakar masuk, Umar masuk, Uthman masuk, Talha masuk, Zubair masuk. Karena wa kulli man li nabi yashab. Saya tak juga masuk ternyata di yang ketiga baru saya masuk Ya Rabbi salli ala Muhammad waghfir wa samih man kana adnab Ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam waghfir ampunkan wa kan samih berikanlah keringanan maaf man kana adnab Abdul Somad yang membawa segala silap dan dosa maka ada dalil dari mana diambil man shalla alayya salatan siapa yang berselawat kepadaku satu kali sallallahu alaihi biha asyara Allah balas 10 kebaikan wa utat anhu asyara sayyiat ditutupi 10 kesalahan wa rufi'at lahu asyara darajat dinaikkan 10 tingkatan darajat mana yang lebih baik Pak Ustaz saya beristighfar atau berselawat dua-duanya baik kalau mau dipilih yang mana kalau kau beristighfar dosamu saja diampunkan tapi kalau kau berselawat maka 10 kebaikan dapat 10 dosa dihapuskan dan 10 derajat diangkat tapi hutang tak lunas berikutnya Salamu alaik Zainal Anbiya Assalamu alaik Asfal Asqiya Orang akan bertanya Dari mana ini dalilnya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu inilah maka diucapkan salam Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Habibullah Assalamualaikum ya khaira khalqillah Assalamualaikum ya safwatullah Abdullah ibn Umar ibn Khattab kalau dia pulang dari berniaga pulang dari musafir dia tak pulang ke rumah tapi dia pergi ke depan makam Nabi mengucapkan itu kita yang jauh dari sini tetap mengucapkan assalamu Assalamualaikum padahal kalau menurut bahasa Arab kalau orangnya berada di depan kita baru kita katakan assalamu Assalamualaikum tapi kalau orangnya jauh assalamu Assalamualaihi nun yang jauh di sana padahal dari Sail ke Madinah 9000 km siapa yang tak percaya ukurlah sendiri tapi kita tetap mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh oleh sebab itu kita ucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kenapa ayat ini yang dipilih? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum بالمؤمنين رؤوف رحيم ada tiga asmaul husna sifat nama Allah ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama azizun yang kedua raufun yang ketiga rahimun Allah tak sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang satu khalid yang satu makhluk tapi sifat-sifat Allah Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi Adabku itu diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala Ada aziz dalam dirinya Ada ra'uf dalam dirinya Ada rahim dalam dirinya Bahkan sebagian ulama mengatakan Seandainya ada orang yang sudah mau sa'karatul maut Disuruh membaca ayat ini Ketika dia tak bisa sampai di akhir Maka tak lama lagi itu Intinya dia sudah mau mati Memang, tapi memang dia hafal. Sebelumnya dia hafal, disuruh baca, tak dapat. Itu tak lama lagi, oh meninggal dulu. Tapi kalau memang tak hafal, memang tak hafal. Memang dia tak hafal. Saya, waktu sehat pun tak hafal. Apa lagi itu sakit? Lalu kemudian sampailah pada Kenapa Ustaz tak ceramah saja? Hilang bahan saya di depan habaib. Jadi saya baca-baca yang bisa saya baca. Allahumma salli wa sallim ashraf as-salati wa tashrif ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-ra'ufir rahim. Itulah diambil dari ayat tadi bil mu'minina ra'ufur rahim lalu kemudian sampailah ketika akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahadarat bi taufiqillah sayyidatu Maryam was sayyidatu Asiyah maka pada malam kelahirannya itu datang begitu disebutkan dalam simtud durar begitu juga disebutkan dalam syair Abu Ja'far Al-Barzanji hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam kata Abu Ja'far Al-Barzanji maka Maulana uh, Al-Habib dalam Sibtu Durar juga berkata fahadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril ain bersama mereka ada bidadari-bidadari man qasamallahu lahu minas syarafi bil qismatil wafiyah فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور من عمود وبرز العامل المحمود maka pada saat itu hadirlah Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kita pun berdiri menyambutnya Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Kenapa mesti berdiri? Apa dalilnya? Kumu sayyidikum. Berdirilah kamu menyambut tuan kamu. Begitu datang seorang sahabat, apa kata Nabi? Berdiri kamu menyambut tuan kamu Abu Bakr Siddiq karena dia sahabat yang mulia. Kalau menyambut tuan Sayyidina Abu Bakar disuruh berdiri, apalagi menyambut Sayyidis Sada, Sayyidul Khalaiqil wal Qaud, Sayyidus Sayyidus Taqalain Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ana sayyid waladi Adam. Aku sayyid pemimpin daripada seluruh keturunan Adam. La faham kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cucunya disebut Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Maka kita menyebutnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain Yang memberi nama itu bukan kita, dia Kalau cucunya dipanggil Sayyidina Apalagi datuknya kalau anaknya dikatakan Inna Fatimata Sayyidatu nisa'i ahli jannah Maka apalagi ayahnya Maka ayahnya itu adalah Sayyidul kaun Sayyidul thakalain Sayyidul anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketika Ibnu Tahman Ulama hadis disebut namanya saat itu Imam Ahmad bin Hanbal sedang tidak enak badan dia duduk bersandar ketika disebut ada Ibnu Tahman dia pun duduk Lalu sahabatnya bertanya, Hai Ahmad bin Hanbal, dia, mengapa ketika disebut nama Ibn Tahman, engkau perbaiki tempat dudukmu? Tak layak ketika nama orang mulia disebut, kita duduk santai, tak ada penghormatan. Itu ulama hadis, apalagi sahibul hadis, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan penghormatan kita kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Lalu kemudian ini bagaimana iramanya tadi lupa pula ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Rasulullah ya, ya, Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi matlab ya Nabi ya Rasulullah ya, ya nabi ya nabi laka syafa' wa hadha matlabi ya nabi antal murtaja yaum sihab antal murtaja hanya engkau sajalah tempat harapan kami yaum sihab pada saat itu yal yaumal tafati safu bisa lutut bertemu dengan lutut ketika kita duduk tapi pada saat itu tidak disebut lutut bertemu dengan lutut tapi betis bertemu dengan betis mengapa? karena kita bukan tamu yang terhormat tapi kita adalah para pendosa yang tegak menghadap Allah SWT datang mereka menghadap Adam wahai Adam menghadaplah kepada Allah kami tak sanggup lagi tegak berdiri di padang maksar ini wahai Adam kata Adam aku malu menghadap Allah dulu kata Allah la taqrabu hadhihi syajarah jangan kau dekati pohon ini tapi aku hilap aku silap fa'azallahumma syaitan tapi kemudian aku bertobat Rabbana zalamna abusana, wa idam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin maka aku malu menghadap Allah wahai Nuh menghadaplah kepada Allah apa kata Nuh aku malu menghadap Allah sedangkan anak kandungku ajak ya bunayya rakab ma'ana wahai anakku marilah naik ke sampan perahu ayah apa kata anak Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku tak perlu naik ke sampan ayat. Aku cukup naik ke atas bukit yang tinggi bisa menyelamatkan aku. Dia sangka itu hujan sebentar. 40 hari 40 malam tenggelam semua bumi. Maka tenggelamlah anak. Saat itu apa kata Nuh? Ya Rabbi ya Allah, inna min ahli itu anakku ya Allah tak sampai hatinya menengok saat itu tidak kenabiannya bangkit tapi keayahannya seorang ayah inna min ahli itu anakku ya Allah apa kata Allah innahu laysa min ahli itu bukan anakmu innahu amalun ghairu salih karena amalnya tak salih datang mereka menghadap kepada Musa Musa menghadaplah kepada Allah anta kalimullah kata Musa tak sanggup aku menghadap Allah umatku Bani Israel melawan saja diberikan dia makanan manna wasalwa mereka malah meminta wafuwiha wa adasiha wa basaliha minta bawang putih bawang merah kacang ada semua dia minta malu aku menghadap Allah SWT atas tabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair kenapa kalian minta makanan yang busuk yang berbau padahal sudah dikati manna wa salwa ketika aku naik ke atas bukit Tursina mereka malah menyembah lembu sendiri aku tak sanggup menghadap Allah Subhanahu wa taala datang mereka menghadap Nabi Isa alaihi salam ya Isa mohonlah kepada Allah kata Nabi Isa aku malu hadap Allah setelah aku diangkat oleh Allah mereka membuat patung berhala mereka membuat salib mereka menyembah mereka membuat patung aku akhirnya mereka menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaatul uzma maka dia nabi terakhir tapi umat dia yang duluan masuk surga kenapa karena dialah yang pertama itulah maka kita katakan tadi antal murtaja yaumas sihab اشفع لنا ya ya khairal anam kira-kira bisa tak jadi mursyid bisa masuk fit and proper lalu kemudian kita pula diminta meminta syafaat kepada Nabi lakas syafaat ya Rasulullah lakas syafaat sebelum dia ada orang sudah minta syafaat ketika Nabi Adam berdoa kepada Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin itu dalam Quran dalam hadis ada tambahan Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammad Ya Allah aku minta kepada engkau Berkat Muhammad Ampunkan dosa Lalu Allah bertanya Allah bertanya bukan kerana Allah tak tahu Allah mahu tahu Allah mahu kasih tahu kepada orang yang tak tahu dan tak mau tahu Dari mana kau tahu Muhammad Apa kata Adam Ketika engkau ciptakan aku ya Allah Fanafakta fi ruhi Lalu kau tiupkan roh ke dalam aku Lalu ku dongakkan kepala aku Rafa'ku roksi ku angkat kepala aku aku lihat di tiang aras tertulis ada satu nama bersanding dengan namamu itulah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wujud dalam bentuk darah daging kulit bulu Adam sudah melihat namanya bersanding dengan nama Allah di tiang aras aku tak tahu dia siapa dia makhluk apa tapi aku mohon kepada engkau dia pastilah makhluk paling mulia karena dekat dengan engkau ampunkanlah dosaku yang pertama kali bertawassul kepada Allah menyebut nama Muhammad adalah datuk moyang kita Adam alaihissalam semua yang berketurunan Adam wajib bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang ini Ustaz meriwayatkan ini dari mana buka kitab mafahim yajib antusohah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Alawi Ibnu Abbas Al-Hasani Al-Maliki yang punya pengajian di Rusaifah sekarang dilanjutkan putra anak beliau Sayyid Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abbas Al-Hasani Al-Maliki maka dalam kitab itu dia katakan bagi yang ragu tentang kesahihan hadis ini baca kitab tersebut kalau tak bisa baca kitabnya tak usah didebat-debat Ustaz-Ustaz lalu kemudian ketika orang kafir Quraisy mau berperang Orang Yahudi berperang melawan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan itu hebat, kuat, senjatanya lengkap. Orang Yahudi takut, maka Yahudi bertawassul kepada Allah Taala. Ya Allah, Allahumma inna natawassalu ilaika bijadi nabikal mursal. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, berkat nabi yang akan Kau utus nanti menangkan kami melawan Bani Ghatafan. Allah berikan kemenangan. Belum lagi lahir Nabi Muhammad SAW. alaihi Makanya dalam Quran dikatakan, wa kanu min qablu yastafjahuna 'ala alladziina kafaru sebelum Nabi Muhammad lahir mereka sudah bertawassul dengan menyebut dia walamma ja'ahum ma'rafu kafaru bih tapi setelah dia datang mereka kafir sebelum dia datang mereka beriman setelah dia datang mereka kafir karena mereka menyangka dalam kitab suci mereka dikatakan nabi terakhir itu datang dari keturunan Ibrahim disangka mereka dari jalur Ishak Ibrahim punya anak namanya Ishak Ishak punya anak namanya Yakub Yakub punya anak namanya Yusuf Yusuf punya saudara namanya Yahuza cucu cicit Yahuza Yahudi mereka sangka dari jalur itu mereka lupa ada jalur lain Muhammad SAW anak Abdullah Abdullah anak Abdul Muttalib Abdul Muthalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Mana, Abdi Mana anak Usai, Usai keturunan daripada Ibn Bilal sampai kepada Adnan, keturunan cucu cicit dari daripada Ismail anak kandung Ibrahim alaihi salam. Makanya yang Yahudi-Yahudi masuk Islam itu diantaranya antaranya Tamim Ad-Dari, diantaranya antaranya Qusay di rumah Nabi namanya menjadi Abdullah ibnu Salam. Bahkan ada satu perempuan Yahudi yang menikah dengan Nabi namanya Sofiyah bin Huyai bin Akhtab Lalu kemudian ketika ditanya Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam, ya, dalam Al-Qur'an dikatakan alladzina atainahumul kitab, mereka yang punya Alkitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Apakah betul kau kenal dia seperti kau kenal anak kandungmu? Apa kata Abdullah bin Salam? Bal asyad aku lebih mengenal dia daripada anak kandungku sendiri aku yakin dia memang betul nabi karena sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab suci kami tapi anak kandungku aku tak yakin sepenuhnya dia anakku karena boleh jadi istriku berselingkuh dengan laki-laki begitulah keyakinan Abdullah bin Salam tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh pamannya Abu Talib untuk berniaga ke negeri Syam ada satu gereja yang di dalamnya ada seorang pendeta seumur hidupnya tak pernah keluar karena beribadah kepada Allah dia adalah Bahira tapi hari itu Bahira keluar Bahira keluar dia tanya ya rajul hai laki-laki man siapa anak ini Abu Talib menjawab haza ibni ini anak apa kata Bahira kalau benar kitab yang kubaca maka anak ini ayahnya sudah meninggal ketika dia ada dalam perut ibunya dan lahir dalam keadaan yatim tersenyum Abu Talib ini memang bukan anakku tapi anak saudaraku maka kata Bahira bawalah dia pulang kembali ke Makkah karena di sana Yahudi sudah menunggu mereka tahu sifat-sifatnya mereka akan membunuhnya dari mana kau tahu wahai Bahira aku lihat batu-batu bersujud Aku lihat awan dari tadi menaunginya Aku lihat pula pokok-pokok kayu bersimpuh Maka itulah makna Al-lazina atainakumul kitab Ya'rifunahu Kama ya'rifuna abna'ah Lalu kenapa syair begini tebal untuk pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada satu hadis yang dijadikan untuk membantah syair-syair. Tak perlu baca syair Buddha, tak perlu baca syair Adiyul Lamik, tak perlu baca syair Sirtul Durar, tak perlu baca syair Al-Barzanji karena Nabi sendiri melarang dia dipuji. La tatruni kama atratin nasara al-masih. Jangan kalian memuji-muji aku seperti orang Nasrani memuji Al-Masih. Ini hadis dipelintir larangan Nabi itu berlaku ketika orang Nasrani memuji Al-Masih sebagai anak Allah yang tunggal. وقالت النصارى المسيح ابن Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah maka datanglah Nabi melarang jangan kalian puji aku seperti orang Nasrani memuji oleh sebab itu jangan lepaskan hadis dari asbabul wurud ayat dari asbabun nuzul orang Yahudi mengatakan Isa anak zina karena Maria berzina dengan si Joseph tukang kayu maka lahirlah anak zina sedangkan Nasrani mengatakan dia anak Allah yang tunggal maka dibantah oleh Al-Quran mal masihu ibnu maryam illa rasul qad khadat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am Isa bukan anak Tuhan dan dia juga bukan anak zina dia adalah utusan Allah dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala maka adapun tentang memuji-muji Nabi sahabat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika sahabat memuji sakata wa tabassama Nabi diam dan tersenyum maka membuat pujian-pujian untuk Nabi itu sunnah takririah kalau Nabi yang menyuruh pujilah aku sunnah dia. kalau Nabi yang membuat sunnah fi'liyah kalau Nabi diam persetujuan sunnah takririyah maka Hasan bin Thabit memuji sahabat-sahabat memuji dan Nabi diam dan tersenyum hadis riwayat Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi nama lainnya adalah Sunan At-Tirmidzi Sunan bentuk jamak dari sunnah kalau satu sunnah kalau dua sunnah tani kalau tiga sunan Sunan Tirmidhi artinya sunnah-sunnah yang disusun oleh Imam at Sunan Nasai sunnah-sunnah yang disusun oleh Imam Nasai tidak ada hubungan dengan Sunan Gunung Jati dan Sunan Bonang. Lalu kemudian salah satu dari kitab Sunan at Jami at salah satu kitab Imam Tirmidhi itu adalah asy Al-Muhammadiyah. Itulah yang dibacakan oleh Habibuna Habib Muhammad uh, eh, Ibnu Syihab Ibnu Haidar, Ibnu Syihab. Itu tadi uh, yang kita baca Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Mohon maaf yang semestinya tiga hadis karena waktu untuk saya diskon menjadi satu hadis. Padahal itu hadis-hadis yang masya Allah. Orang kalau mau mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mesti membaca Syama'il Muhammadiyah. Ada orang mengaku Ustaz Somad, ya aku tadi malam mimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kau lihat dia? rambutnya putih semua, jenggotnya putih semua, jambangnya putih semua. Yakinlah bahwa yang kau lihat itu adalah drumken master. Karena dalam Syama'il Muhammadiyah Rambut, jambang dan jenggot Nabi tak lebih dari 20 helai saja Dalam satu riwayat Riwayat lain lebih sedikit daripada itu Rambutnya hitam, jenggotnya hitam Hanya beberapa helai Itu yang dikatakan Habibuna tadi bahwa belum ada presiden tokoh yang diceritakan sampai berapa helai jenggotnya detail seperti detailnya dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah begitu juga dengan Sunan At-Tirmidzi man kana hadzal kitab fi baitihi fa ka'anna fi baitihi nabiyyun yatakallam siapa yang Sunan Tirmidzi ada di rumahnya seakan-akan di rumahnya ada seorang nabi sedang berbicara itulah hebatnya maka beruntung bertuah bukan hanya punya kitabnya tapi juga dibacakan dalam halaqah ilmu lalu kemudian pujian-pujian ditutup di akhir dengan pujian wa ajmalu minka lam taraqat ain wa ajmalu minka alangkah indahnya tak ada yang lebih indah daripada engkau lam taraqat ain tak pernah ada mata yang melihat seindah engkau وأطيب منك لم تلد النساء Tak ada yang lebih indah yang pernah dilahirkan perempuan di atas dunia. Kulit min kulli aibin. Engkau diciptakan bersih jauh daripada segala aib, terbebas dari segala cacat. Kaannaka qad khuliqta kama tasha'. seakan-akan engkau diciptakan seperti keinginan engkau sendiri Qamarun Qamarun Qamarun Sidhan Nabi Qamarun Engkau seperti rembulan ya Rasulullah Wajamil Wajamil Wajamil Sidhan Nabi Wajamil itu yang dapat saya sampaikan walaupun suaranya macam kambing ditarik tapi jadi saya <laughs> eh, maaf atas segala kesilapan beberapa mungkin sebulan yang lalu uh, setelah jadwal fix Habibuna mengirim jadwal ke saya ini jadwal maulid kita lalu saya balas Habib kalau kebetulan nanti ceramah saya di luar kota hamba Allah yang baik al-fakir mohon maaf tak bisa hadir tapi kalau kebetulan ada di dalam kota Pekanbaru biasanya tausiah habis maghrib habis isya tanya jawab jam 9 anak datang mohon maaf nanti kalau tak bisa ikut dari awal biarlah saya buka jadwal dua kali saya baca tiba-tiba malam ini kosong loh ini nampaknya salah ketik karena selama ini penuh dua kali saya tengok di jadwal tertulis di jadwal HP memang kosong Rupanya bertepatan malam ini 12 Rabiul Awal. Jadi rupanya sudah tertulis langkah rezeki pertemuan maut malam ini pas malam Maulid 12 Rabiul Awal bersama para hadirin.